barakah bisa jarin ya, dengan pohon atau batu atau yang selainnya roka. adalah maknanya talabul barokah mencari barokah dan apa yang dimaksudkan dengan al barokah al barokah ya kasratul khair wa subutuhu banyaknya kebaikan wa ya banyak dan kebaikan itu senantiasa ada padanya ini barokah ya wahia ma'khudatun minal birkah bil kasar wal birkah majma'ul ma' diambil dari al-birkah dan al-birkah itu adalah majma' kumpulan air ya danau birkah ya contohnya danau wa majma'ul ma yatamayyazu an majral ma bi amrain ya air yang terkumpul ini seperti danau ya memiliki dua keunggulan daripada air yang mengalir. Ada dua keunggulan. Yang pertama al-kasrah banyaknya. Yang kedua as-subut. Dia tetap di situ. Ya, nah dari sinilah kata al-barakah menunjukkan eh, makna banyak dan makna subut. Ya. Barokah kebaikan yang banyak dan tetap. Ya, bahkan bukan hanya tetap saja, dia terus bertambah. wa talabul barakah kalamnya Syekh Ibnu Saimin rahimahullah la yakhlu min amrain dan mencari barakah tidak lepas dari dua hal al awal an yakuna tabarruk bi amrin syar'i ma'lum misalul Qur'an Yang pertama mencari barokah dengan perkara yang syar'i dan maklum. Seperti misalnya dengan Al-Qur'an. Qala ta'ala kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Kitab yang kami turunkan kepada engkau mubarak penuh barokah Ya. Bagaimana mencari barokah dengan Al-Qur'an? Banyak caranya dengan membacanya. Ya. Eh, satu huruf mendapatkan pahala eh, sepuluh huruf. Ya. Nah, ini kan barokah, kebaikan, sawab, pahala. Dengan cara mempelajarinya eh, talabul ilmu barokah dengan cara mengamalkannya ya di situ mendapatkan barokah apa itu barokah ya kebaikan yang banyak dan tetap Asani an yakuna bi amrin hissi maklum. Yang kedua adalah dengan perkara yang hissi. Ya, perkara yang uh, konkret, nyata, jelas misru ta'lim wa du'a wa nahwihi seperti misalnya dengan ta'lim wa nah eh, wa du'a dan selainnya fahadar rajul yutabarrak bi ilmihi wa da'watihi ilal khair fayakunu hadza barakatan li annana nilna minhu khairan katsira ya misalnya seorang dicari barokahnya melalui apa melalui ilmunya ya, ilmu kebaikan atau dengan dakwahnya atau doanya ya Maksudnya apa? Kalau dengan doa dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mendoakan kebaikan untuk kita. Ya. Eh, doa kebaikan. Ya, bukan kita berdoa kemudian bertawasul dengan dia tidak. Ya. Maka ini akan menjadi barokah karena kita mendapatkan kebaikan yang banyak. Ya. Wa qala Usaid bin Khudair Ma hadhihi bi awwali barakatikum ya ala Abi Bakar. Ya ini bukan pertama kali ya dari barakah kalian wahai keluarga Abu Bakar. Kenapa Usaid mengatakan demikian? Ya kisahnya ketika itu ketika kalungnya Aisyah radhiyallahu taala anha hilang dan Rasulullah SAW meminta para sahabat untuk mencari ya sampai waktu masuk sholat dan air tidak ada ketika itu maka turunlah ayat tayamum ya maka dikatakan demikian artinya apa dengan sebab ya dengan sebab kehilangan kalungnya ya dengan kisah dan peristiwa yang terjadi terjadi hasil, apa kebaikan yang eh, datang dari Allah Subhanahu wa taala yaitu apa? syariat tayamum. Ya, ini barokah. Ya. Barokah. Ya, barokah itu ya itu tadi kebaikan, semua kebaikan banyak dan itu namanya barokah. Ya. Kita membaca Al-Qur'an dapat pahala barokah ya kita mencari harta dengan cara yang halal ya, kemudian dari situ kita dapatkan kebaikan yang banyak barokah ya ini ya yang namanya barokah nah pembahasan kita tentang mencari barokah melalui pepohonan bebatuan atau yang selainnya yang ini tidak disyariatkan sama sekali ya tidak disyariatkan sama sekali ya misalnya mencari barokah dengan asar bekas ya bekas sesuatu dari orang soleh misalnya apa dalilnya dalilnya misalnya apa yang dilakukan oleh para sahabat terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya ya rambut beliau misalnya atau keringat beliau atau bekas air wudhu beliau liur beliau. Ya, bahkan dalam riwayat ya walaupun eh, kebanyakan mendaifkannya ya. Abdullah bin Zubair Raja taala anhuma ketika beliau di eh, memin, diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membuang darah bekas bekam beliau ya beliau minum Taib. Ya, walaupun ini sebagian melemahkan riwayat ini. Ya, tapi sebagiannya sahih. Ya, bagaimana para sahabat ya, bekas air wudhu beliau, bekas air wudhu Rasulullah SAW mereka berebutan. Nah ini kan boleh kalau demikian mencari barokah dengan bekas orang soleh minumnya misalnya ya atau air buduknya berebutan Bagaimana menjawabnya? Jawabnya gampang. Ya. Pernah nggak didapatkan riwayat bahwasanya Umar melakukan itu kepada Abu Bakar? Atau sebaliknya Abu Bakar kepada Umar? Atau sebalik atau para sahabat terhadap Abu Bakar terhadap Umar? Tidak pernah didapatkan riwayat ya tidak pernah didapatkan riwayat yang demikian menunjukkan apa bahwasannya itu adalah kekhususan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya benar para sahabat melakukan demikian tapi khusus pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya tidak digeneralisir bahwasanya ini berlaku untuk setiap orang soleh. Ya, kenapa? Karena kita tidak pernah dapatkan riwayat para sahabat melakukan antara mereka dengan yang lainnya dalam keadaan mereka adalah orang-orang yang paling soleh. Ya, siapa lagi yang lebih soleh daripada para sahabat? Generasi terbaik. Ya, khairun nas qarni yalunahum Tsummaladina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah karni, generasi itu kata Rasulullah. Kemudian yang mengikutinya, kemudian mengikuti mereka. Ya. Ya jadi ini membantah bagi mereka yang tabarruk dengan asar gurunya misalnya. Ya. Atau dengan pohon apa dalilnya dengan pohon? Ya dengan mengusap, dengan yang akan mengantarkan kepada yang lebih eh, dahsyat lagi, yaitu misalnya apa? Ya sesajen dan lain sebagainya. Ya. Dengan batu misalnya, bahkan hajar aswad. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya. Beliau mengatakan bahwasanya inilah alamu annaka hajar. La tadur wa la tanfa. Aku mengetahui engkau ini hanya ya sebongkah batu. Tidak bermanfaat, tidak juga memudaratkan. Kalau kalau bukan karena aku melihat Rasulullah SAW ya menciummu tidak akan aku mencium engkau ya ini menunjukkan pemahaman Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya ketika beliau mencium Hajar Aswad itu adalah dalam rangka ta'abbudan Ya. Apakah mendapatkan barokah? Dapat barokah dari sisi ya, itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sunnah yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ya, kita mengikuti sunnahnya bukan karena batunya, bukan. Paham ya? Karena Rasulullah SAW mencium ittiba'an li Rasulullah SAW itu menjadi syariat. Disunahkan bagi yang ya yang berkesempatan dan mampu untuk mencium hajar aswad ketika sedang melaksanakan tawaf. Ya. Kalau tidak bisa, di ada syariat lain. Kalau bisa sekedar menyentuh, sentuh. Ya. Kalau tidak bisa sentuh cukup diisyaratkan saja. Ya. Nah ini yang kita lihat ya kesalahan yang dilakukan sebagian kaum muslimin tabarak ya dengan Ka'bah dengan makam Ibrahim yang paling sering jadi sasaran ya diusap-usap di Ya. Tabarak. Ngalap berkah kalau bahasa kita. Nah, ini keliru. Ya, keliru. Ya, tidak ada tuntunannya. Ya, yang seperti ini. Ya, bahkan kalau yang eh, sebagian itu menjual kain ya Eh, diklaim sebagai potongan kiswah dari Ka'bah. oh, kiswah kan, ya, yang menutupi Ka'bah itu. Ya, penutup Ka'bah itu namanya kiswah. Ya, sebagian itu ada yang menjual dan mengklaim itu adalah potongan kiswah. Kita nggak tahu benar atau tidak. Ya, kita tidak tahu benar apa tidak. Dengan harga yang ya e, luar biasa mahalnya ya nah sekarang kalau kita tahu ilmunya ya mau itu benar kain kiswah atau tidak untuk apa gitu ya karena kebanyakan ya kemungkinan besar untuk ya tabaruk dengan kain tersebut terus apa istimewanya gitu? Ya. Apa istimewanya? Ya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya beliau menebang pohon ya yang dipakai uh, apa yang di bawah pohon tersebut terjadi Baitur Ridwan Ya. Dipotong. Ya karena mulai orang-orang mengunjungi pohon tersebut. Sekedar ngunjung-ngunjung-ngunjung lama-lama jadi ya jadi e, area orang tabaruk di situ. para paham Umar. Ya. Nah, ini yang dikritik sebagian sebagian orang kepada eh, pemerintah Saudi misalnya atau para ulama Saudi. Kenapa kok e, situs-situs bersejarah e, di Saudi misalnya kayak tidak ada yang ngurus misalnya. Bahkan terkadang ya e, dihancurkan. Karena apa manfaatnya? Ya, manfaatnya apa? Ya, kalau misalnya di situ bahkan bisa mengantarkan kepada tadi tabaruk pada tempat-tempat yang ya e, tidak disyariatkan. Yang itu terjadi. Ya. E, apa kalau yang diyakini itu di Bukit Arafah misalnya ya tulis nama dia sama pasangannya la ilaha illallah ya atau eh, keyakinan manggil nama fulan ya supaya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah haji atau umrah ya nah ini contoh ya contoh yang tidak benar ya barokah dengan eh, apa namanya eh, asar bekas-bekas fisik yang seperti ini yaitu hanya pada jasadnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain beliau, ya tidak ada. Kemudian di sini beliau membacakan ayat dari surat An-Najm Allah Subhanahu wa taala firman Afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata salisatal ukhra Alakumud dzakaru alakumud dzakaru walahul untha tilka idan kismatun diza in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan iyattabi'una illa dhanna wa matahwal tahwal anfus wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda afara'aitumul lata wal uzza ya akhbiruni itu khabarkan kepadaku bagaimana keadaan Allah wal uzza Alat wal Uzza, begitu juga Manah, ini tiga berhala terbesar dan yang paling masyhur. Ya. Di bangsa Arab. Ya, apakah mereka hanya memiliki tiga ini saja atau banyak yang lain? Banyak yang lain. Tapi ini yang paling masyhur. Ya kita akan bahas. Ya. Dan kenapa kok disebutkan tiga berhala ini yang kaitannya dengan bab ya mencari barokah ya dengan pohon, dengan batu. Ya. ya supaya kita paham ini. Oh, ternyata alat itu seperti ini, al uzza itu seperti ini, mana itu seperti ini. Ya. Alat disebutkan di situ dibaca dengan tasdid di ta alat ta taknya di tasdid wa takhfifiha ya dan di takhfif ta afara'aitumul lata wal uzza di takhfif wa tasdid qira'atu ibnu abbas tasdid qira'ahnya ibnu abbas fa'ala qira'ati tasdid takunus mafailin lat ya menjadi isim fa'il dari latta yaluttu al, e, latun ya latta yaluttu wa kana hadha sanam asruhu rajulun yaluttu sawiq lil hujjat ay yaj'aluhu fi saman wa yut'imhu al-hujjat falamma mata akafu akafu ala qabrihi wa ja'aluhu sanaman ya alat dengan tasdid ya dari lata ya lutu asalnya adalah seorang yang dia itu latayalutu ya lutu ya lutu yaitu e, eh, membuat adonan tepung ya menjadi ya seperti roti makanan yang diberikan kepada jemaah haji. Lo kan waktu itu belum ada Islam, bagaimana ada jemaah haji? ya haji bukan Eh, eh, bukan bukan hanya pada syariat kita, pada syariat-syariat sebelumnya. Ya dan Mekah itu sudah menjadi pusat peribadahan sejak dulu. Ya. Nah, alat ini yaitu seorang yang mengaduk adonan ini tadi dia memberikan makanan kepada ya jamaah haji ini ya, sehingga dia dianggap orang yang baik orang yang soleh dengan sebab itu ya ketika dia mati ya maka orang-orang akafu yaitu iktikaf kalau bahasa kita berdiam diri di sekitar kuburannya ya yang lama-lama nanti kuburannya disembah. Ya, ini ala qiraah at-tasdid. Wa quri'a tahwif. Ya. Ketika di e, dibaca dengan tahwif Allah tak. hiya ismu sahrat sahratin bayda manqushah 'alaiha baitun ta'if. Ya. Nama dari batu besar sahra sahratun ya yang berwarna putih mankusah yang dipahat ya dibangun rumah di atasnya yang ada di Taif ya ya ini tidak bertentangan satu sama lainnya ya, ya bisa bisa jadi kuburannya atau diletakkan batu di kuburannya atau seperti itu nah ini syahidnya kita di ini batu ya batu ya kan tabarak bi hajar wa syajar eh, alat at takhfif ya adalah eh, eh, batu besar ini tadi al uzza syajarah samar qud haulaha wa astarun baina makkah wa ta'if Ya. Nah, Al-Uzza itu pohon, pohon sam samar atau pohon apa ya, ya samar nama pohonnya. Kemudian dibangun bangunan di sekitarnya. Ya. Kemudian dikasih astar. Apa itu astar Eh, apa namanya? Tirai. Intinya dihias-hiasi. Ya, dihias-hiasi. Ini syahid ya hajar yang tadi uh, syajar uh, yang tadi hajar batu yang ini syajar pohon nah, ini bentuknya ya ketika terjadi fathu Mekah Rasulullah SAW mengutus para sahabat untuk menghancurkan berhala-berhala ini ketika dihancurkan uh, Al-Uzza ini kembali sahabat lupa Ali bin Abi Thalib atau Khalid bin Walid di antara dua ini ya kata Rasulullah engkau belum menghancurkannya ya maka balik lagi dihancurkan dibakar barulah kemudian muncul eh, seorang eh, nenek renta yang telanjang yang teriak-teriak akhirnya dia hilang ya itu dia hakikat al-uzza itulah yaitu jin yang ada di situ ya Kemudian mana? Sonamun bil musyallal. Ya, sonam bil musyallal. Taib. Ya, sepertinya ini juga batu, bentuknya batu. Dan kalau kita lihat bahwasanya ketiga nama ini Alat, Wal Uzza, wa manah ini adalah isim muannas atau bentuk muannas dari nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, isim muannas dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Alat itu muannas dari Allah. Ya. Al-Uzza muannas dari Al-A'az Al dari nama Allah Al-Aziz. Mana disebutkan dari nama Allah Al-Mannan. Kenapa mereka menjadikan nama-nama perempuan ini ya untuk berhala-berhala mereka? Ini juga yang harus kita pahami. Ya, ada yang mengatakan bahwasanya Berhala itu adalah simbol dari para malaikat. Yang mereka meyakini malaikat-malaikat Allah itu adalah banatullah. Anak-anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan mereka. Ya. Apa ayatnya? Wa yaj'aluna wa yaj'aluna malaikatar rahman. Hah? Apa? wa yaj'aluna malaikatal ladzina hum ibadur rahman inatha ya mereka menjadikan para malaikat yang mereka ini adalah ibadur rahman hamba-hamba ar-rahman inatha sebagai perempuan-perempuan yaitu sebagai banatullah ya karena itu Allah Subhanahu wa taala jelaskan pada ayat tanya alakumudzakar walahul untha. Tilka idang kismatun diza. Ya, alakumud Apakah kalian ya bagi kalian anak-anak laki-laki dan kalian jadikan bagi Allah Subhanahu wa taala anak-anak perempuan. Ya, ini bentuk ketidakadilan dan kezaliman. Mereka menisbahkan anak-anak perempuan bagi Allah Subhanahu wa taala sementara mereka sendiri mereka malu untuk mendapatkan anak-anak perempuan. Ya, mereka yang mereka inginkan mendapatkan anak laki-laki. Ya, kalau mereka mendapatkan anak perempuan pilihannya cuma dua. Apakah mereka Eh, biarkan hidup anak perempuan tersebut dengan risiko mereka akan menanggung malu dan aib bagi mereka dan diolok-olok oleh ya eh, kaumnya atau pilihan kedua mereka kuburkan anak mereka itu hidup-hidup untuk menghilangkan malu dan aib yang ada pada keluarga bagi kata mereka Ya. Malu mereka tidak mau mereka mendapatkan anak perempuan. Mereka inginnya apa? Mendapatkan anak laki-laki. Lalu kenapa kalau kalian sendiri tidak mau mendapatkan anak laki-laki? Ya, kalian nisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala anak perempuan. Mengatakan bahwasanya para malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, eh ini ya kalian sendiri tidak mau kalian serahkan pada orang lain nah ini maka kata Allah Subhanahu wa taala tilka idang kismatun diza ya maka yang demikian itu adalah kismatun diza yaitu jair pembagian yang curang ya pembagian yang curang dalam keadaan pun kalau misalnya mereka sematkan disebahkan anak-anak laki-laki kepada Allah Subhanahu itu pun batil. Ya itu kan tapi kebatilan di atas kebatilan. Kalian sendiri tidak mau anak perempuan tapi kalian sematkan itu kepada Allah Subhanahu wa Ya, yang Allah Subhanahu wa taala Maha suci dari yang demikian. Ya, Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari anak baik laki-laki ataupun perempuan. Ya, In hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum. Itu hanyalah nama-nama yang kalian berikan. Ya, begitu juga yang diberikan oleh bapak-bapak kalian, ma anzalallahu biha min sultan, yang Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak menurunkan sultan keterangan tentang perkara tersebut. Ya, hanya rekayasa, hanya bikinan ya, kebohongan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mitos tidak ada. Ya, bahwa yang demikian. Begitu juga seperti dewa-dewa tidak ada itu. Ya, menyembah hal yang yang tidak jelas. Ya. Iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus walaqad ja'ahum rabbihimul huda tidaklah yang mereka ikuti kecuali hanya dhon hanya prasangka saja ya dan dhon di sini maknanya adamul ilm tidak ada ilmunya kebodohan ya wa matahwal anfus dan apa yang menjadi eh, apa namanya eh, hawa nafsunya apa yang menjadi hawa yang ada pada dirinya itu yang dia ikuti mengikuti syahwatnya ya sementara telah datang pada mereka dari Rabb mereka al-huda petunjuk ya nah ini sahihnya apa Sahihnya tadi afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalisatal ukhra kita harus paham bahwasanya oh ini seperti ini nih ya hakikat berhala mereka wujudnya ada yang berupa kuburan ada yang berupa batu ada yang berupa pohon ya mereka menjadikan batu-batu pohon tersebut ya mereka yakini bisa mendatangkan barokah untuk mereka ya sehingga akhirnya apa mereka melakukan peribadatan-peribadatan di situ Ya. Apakah dzabah li ghairillah nanti menyembelih untuk selain Allah? Apakah dia e, bernadar untuk selain Allah dan lain sebagainya. Yang mana ini terjadi ya di mana-mana. Wallahu taala alam ya. Bab ini hanya ada ayat ini ayat walaupun banyak tapi satu rangkaian surah An-Najm dan satu hadis nanti yaitu hadis Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu taala anhu.